Mari kita lanjutkan pembacaan Kitabul Hikam karya Habib Abdullah bin Al-Haddad yang biasa kita langsungkan di Masjid as ini. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu Ad-dunya syai'ani la thalisa lahuma Ahaduhuma hubbul mali wal akharu hubbul jahi Faman zahida fil mali wal jahi fahuwa siddiqun wa man zahida fil mali dunal jahi fahuwa mura'in wa man zahida fil jahi wa ahabbal mala fahuwa laim wa man ahabbal mala wal jaha kana azgharu uqubatihi hirmanahuma berkata beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ad-dunya syai'ani la thalitha lahuma pokoknya dunia ini ada pada dua hal bukan tiga ada cuma pada dua hal pokok dunia pertama cinta harta dan yang satunya lagi cinta kedudukan faman zahida fil mali wal jahi fahuwa siddiqun barang siapa yang zuhud meninggalkan harta dan meninggalkan kedudukan meninggalkan cinta harta dan meninggalkan cinta kedudukan bahwa siddiqun maka dia adalah orang yang siddiq orang yang kokoh yang kuat imannya wa man zahida fil mali dunal jahi bahwa murain barang siapa yang tidak cinta dunia tapi cinta kedudukan maka dia adalah murain orang yang riak loman ngasih sana ngasih sini tapi cinta kedudukan dia kepengen namanya dipuji dia kepengen disanjung-sanjung sama orang ini murain orang yang riak waman zahida fil jahi wa ahabbal mala fahuwa laim dan barang siapa yang dia nggak cinta kedudukan tapi dia cinta harta maka dia adalah laim orang yang tercela Waman ahabbal mala wal jaha kana asgharu uqubatihi hirmanahuma. Dan barang siapa yang cinta dunia dan juga cinta kedudukan, maka hukuman bagi dia yang paling ringan nggak dapat harta juga nggak dapat kedudukan. Ini hukuman yang paling ringan. Lalu gimana hukuman yang paling besar? Wallahu a'lam. Jadi intinya dunia itu ada dua. Kalau kita itu mau meninggalkan dunia, itu dua hal intinya. Pertama, cinta harta. Kedua, cinta kedudukan. Jadi kalau kita mau dianggap gak cinta dunia, jangan cinta harta, juga jangan cinta kedudukan. Kalau cinta harta dan cinta kedudukan, atau cinta salah satunya maka tetap dianggap kita ini cinta kepada dunia Memang dunia ini seakan-akan kelihatannya memang indah kelihatannya memang indah tapi ketika seseorang itu berusaha mati-matian mencari dunia nanti hasil akhir yang didapatkan oleh dia dia nggak dapat dua-duanya terkadang dia nggak dapat dunia yang dicari juga dia nggak dapat kedudukan yang dicari jadi sia-sia usahanya dia ini dunia seakan-akan menjanjikan sesuatu hal yang nikmat tapi justru setelah kita dapatkan bukan nikmat banyak sekarang orang yang kaya yang cinta dunia jadi orang kaya sama orang cinta dunia lain loh ya. Banyak orang kaya nggak cinta dunia ada. Banyak. Banyak orang miskin cinta dunia. Jadi orang yang kaya dia gak ngoyo. Ya dapat harta alhamdulillah. Kok lelah rezekinya sama Allah dikasih banyak. Jadi orang kaya dia, tapi dia nggak cinta sama dunia. Ada orang miskin yang dipikir dunia dunia terus lirik mobilnya tetangganya terus eh, ini saya harus punya mobil kayak gini padahal miskin kerja mati-matian cinta cita-cita tertingginya itu untuk dunia nah ini yang harus hati-hati makanya jangan bukan orang yang kaya itu cinta dunia dan bukan orang yang miskin itu tidak cinta dunia lain orang kaya tapi dunianya nggak ada di hatinya Berarti dia nggak cinta dunia, sekalipun dia hartanya banyak. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Madzibani dzariyani ursila fi zaribati ghanamin." Tidaklah kalau ada dua serigala yang kelaparan kemudian menerbu menyerbu ke sekumpulan kambing bi aktsara ifsadan fiha min hubbi syarafi wal mali wal jahi fi dinir rajulil muslim serigala ini dua serigala ini kalau diperumpamakan dua serigala ini kelaparan kalau masuk ke kerumunan kambing gimana jadinya porak-poranda kan semuanya terkam sana terkam sini mading lari ke sana nah ini bentuk kekacauannya itu itu tidak lebih banyak dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh cinta harta dan cinta kedudukan apabila masuk ke hatinya seorang muslim jadi gambarannya hadis ini luar biasa kalau misalkan ini kalau mau kita angan-angan ada sekelompok kambing mungkin nggak baca ada 30 kambing Gak lama kemudian datang dua serigala yang lapar, yang berbahaya. Kira-kira utuh tidak kambingnya? Tidak utuh, hancur semuanya. Nah, orang sudah menata iman di dalam hati, menata agamanya, menata sikap dan tingkah lakunya. kemasuan dua penyakit, cinta harta dan cinta kedudukan, hancur semuanya itu. Waliyadzubillah min ini musuh manusia yang paling besar. Cinta harta dan cinta kedudukan. Kemudian faman zahida fil mali wal jahi fahuwa siddiqun. Barang siapa yang zuhud, dia meninggalkan cinta dunia dan meninggalkan cinta kedudukan, enggak cinta dunia, enggak cinta kedudukan, fahuwa siddiqun. Maka dia adalah orang yang siddiq Kata-kata sidikun itu berasal daripada orang yang bersungguh-sungguh yang betul-betul mengimani Rasulullah dan mengimani Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar siddiq. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq juga. Kenapa? Karena ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu orang nggak ada yang beriman tapi Sayyidina Abu Bakar betul-betul beriman, mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang paling mengimani Rasulullah. Waktu itu ketika kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah cerita waktu itu mengumumkan baru habis diperjalankan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Waktu Rasulullah menyampaikan pengumuman ini, itu orang muslim jadi goyang hatinya. Ini ini tidak masuk akal ini. Tidak mungkin terjadi. Abu Jahal keliling waktu itu. Abu Jahal itu kalau nggak salah ceritanya, Abu Jahal itu setiap pagi itu datang sama Nabi Muhammad pengen tahu dengar kabar apa yang terbaru dari Nabi Muhammad akhirnya waktu itu pagi itu kok yang delalah datang Abu Jahal ini datang Muhammad iya ada kejadian-kejadian apa ini ini padahal musuh loh ini oh iya tadi mam saya habis Isra wal Mi'raj ini itu cerita Rasulullah kata Abu Jahal uh ini sekarang waktunya hancur ini Muhammad jelas tidak ada yang percaya lagi sama dia akhirnya ngumumkan ke pasar di depannya orang-orang di pasar di Ka'bah Abu Jahal teriak-teriak wahai orang-orang yang ngaku beriman dengan Muhammad ketahuilah bahwasanya Muhammad ngaku dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit cuma dalam jangka waktu satu malam itu waktu itu ada yang goyang imannya ada yang imannya Bingung waktu itu umat muslim kaum muslimin ini. Abu Jahal kemudian cari ini muslim-muslim yang imannya rendah-rendah sudah bisa kita goyang. Coba datang ke Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Ini mungkin Abu Bakar kalau kita goyangkan imannya juga, yang lainnya juga ngikut. Datang ke sini Abu Bakar Siddiq. Ya bu Bakar Kamu tahu tidak kabar terbaru tentang Muhammad Tidak tahu Muhammad ngaku dia Setelah diperjalankan Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kemudian ke langit dalam jangka waktu satu malam Oh gitu ya Ini Muhammad yang ngomong Iya saya percaya kalau gitu Bu loh. kamu ini gila apa? Ini gak mungkin Coba dinalar pakai akal. Ini memang agama itu tidak bisa dinalar, dinalar pakai akal semuanya. Ada bagian-bagian tertentu dari agama yang nggak bisa kita nalar dengan akal. Coba kamu nalar dengan akal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan butuh waktu dua bulan. Masuk satu malam Muhammad ke sana. Ini Sayyidina Abu Bakar siddiq waktu itu sebetulnya dia sudah percaya cuma kepengen memastikan lagi percaya kalau Rasulullah mampu untuk melakukan itu dia percaya tapi dia kepengen memastikan lagi coba dilihat jawabannya kepada Abu Jahal gimana iya saya percaya saya percaya sama Muhammad dan Abu Jahal keluar ini pelajaran yang bisa kita ambil kalau ada orang ngasih-ngasih kabar yang gak beres kepada kita ini kita harus hati-hati yang ngasih kabar kita redam dulu baru setelah itu kita selidiki kebenarannya kalau memang perlu ada orang datang sama kita cerita sama kita pak tahu nggak sampean tadi mem dirasani sama si fulan itu dirasani begini begini begini begini begini yang ngasih kabar ini, ini orang yang nggak beres ini, orang yang jahat ini, kita redam dulu. Biarkan dia mau ngomong apa terserah saya tidak mau urusan yang ngasih kabar kecewa kan kan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dia kan kepengennya kita marah kita bereaksi yang kasar mungkin yang ngasih kabar kita redam dulu sudah ya saya percaya saya tidak percaya biarkan orang mau ngomong apa saya nggak urusan terserah baru setelah itu kalau memang kita perlu memang perlu untuk kita selidiki ya kita selidiki kalau nggak perlu nggak usah kita selidiki ini malah nambah nambah kotoran hati aja malahan. Nah, orang yang sering membenarkan, membenarkan itu disebut asidik yang betul-betul kuat imannya. Sidina Abu Bakar Asidik kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini percaya. Cuma aku ini pengen tanya lagi, betul nggak engkau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma dalam jangka waktu satu malam? Betul ya sudah saya percaya akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq qad faza siddiqun bitasdikin lahu wa bil uruji as wa ahlahu dalam akidatul awam betul-betul Sayyidina Abu Bakar karena dia itu imannya kuat kepada Allah dan Rasulullah mendapatkan gelar as-siddiq nah orang-orang yang zuhud meninggalkan cinta dunia dan cinta kedudukan maka dia adalah sidik yaitu orang-orang yang betul-betul kuat imannya dan derajat sidik ini derajat di bawahnya Nabi ada ayat Al-Qurannya wa mayyuti'illaha war rasulah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim maka dia akan bersama hamba-hamba yang diberi nikmat Allah siapa hamba yang diberi nikmat Allah minan nabiyyin para nabi wasiddiqin dan orang-orang yang siddiq wasyuhada'i dan para syuhada wasalihin dan orang-orang yang soleh jadi tingkatan itu setelah kenabian yaitu tingkatan siti manusia itu kan ada yang jadi rasul ya ada yang jadi nabi ada yang jadi wali kalau rasul itu pasti nabi dan pasti wali kalau nabi dia bukan rasul tapi dia nabi dan dia juga wali kalau wali ya dia gak nabi juga dia bukan rasul. Nah, pintu kerasulan dan pintu kenabian itu ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang kalau ada orang ngaku nabi, ya berarti perlu diperiksakan orang ini. Mungkin telat mungkin minum obatnya. Ya, gak beres berarti orangnya pintu kenabian itu sudah ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dibuka pintu wilayah, pintu kewalian. Dan pintu wilayah ini selalu terbuka sampai nanti di hari kiamat. Itu. Jadi manusia jadi wali bisa, jadi nabi tidak bisa. Sekuat apapun ibadahnya kita, nggak mungkin kita jadi nabi bentok itu jadi wali. Nah, wali ini ada tingkatannya masing-masing. Nah, di antara derajat-derajat termasuk derajat di bawahnya kenabian itu derajat sidik. Orang sidik itu orang yang imannya itu sudah merasuk ke dalam hatinya. Di hatinya itu isinya cuma Allah dan Rasulullah. Karena kalau sudah sidik ini luar biasa imannya. Kayak Sina Abu Bakar tadi, sidik dia imannya kuat dengarkan kabar dia nggak langsung percaya kenapa iman yang bermain sekalipun kabarnya tidak masuk akal tapi bisa untuk diimani beliau akan beriman ini derajat sidik Dan juga ayat tentang sidik walladzina amanu billahi wa rasulihi wa rusulihi ulaika humus siddiqun Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang yang sidik. Orang-orang yang sidik. Jadi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin al walhadat barang siapa yang gak cinta harta dan juga tidak cinta kedudukan, maka dia adalah orang yang sidik. Sekarang sifat yang kedua. Wa man zahida fil mali dunal jahi fahuwa mura'in. Barang siapa yang dia tidak cinta kepada harta tapi dia cinta kepada kedudukan berarti dia itu orang yang riak harta tidak cinta dibagi-bagikan hartanya tapi kepengen kedudukan wah ini saya cerita kalau habis nyumbang cerita kadang-kadang dimasukkan koran kalau nyumbang saya telah menyumbang korban 5 miliar misalkan tulis yang gede di koran kalau perlu jadikan headlinenya sekalian nah ini orang yang riak dia memang tidak cinta sama harta berani mengeluarkan hartanya tapi dia cinta kepada kedudukan. Ini orang yang ria. Orang ria itu, ria ini dikatakan syirkul asghar. Ria itu syirik tapi yang kecil. Ada syirik yang besar itu menyekutukan Allah. Kalau syirik yang kecil itu ria. Allah memerintahkan kita ini untuk ibadah kan? Memerintahkan kita untuk ibadah, untuk berbuat baik. Nah, ketika kita mau ibadah dan ketika kita mau berbuat baik, harusnya alasan kita melakukan semua itu itu karena Allah. Kalau kita melakukan semua hal itu karena makhluk, berarti kita mensekutukan Allah secara tidak langsung. Harusnya sholat itu karena Allah, tapi sholat ya karena Allah, ya karena makhluk. Ini Jadi nggak ikhlas. Lawan katanya ria itu ikhlas. Jadi kita mau amal, mau beribadah, mau berbuat baik, amal apapun juga itu harus ikhlas, tidak boleh ada ria. Harus ikhlas, tidak boleh sampai ria-ria begitu. Diceritakan di zamannya Al Habib Abdullah bin al walhadad datang seseorang mau bangun masjid kemudian kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad gini aja kamu mau bangun masjid ya iya kalau niatmu sudah beres kamu boleh bangun masjid kalau niatmu nggak beres nggak usah bangun masjid oh ya sudah gimana cara taunya gini aja sekarang kalau seandainya kamu itu bangun masjid kemudian kamu itu mencurahkan tenaga kamu harta kamu kamu capek untuk bangun masjid mengeluarkan harta yang banyak kamu kemudian setelah jadi masjidnya itu dianggap masjidnya si fulan orang lain bukan masjid kamu gimana kamu rela apa enggak ini orang tersebut mikir wah kok saya ternyata masih belum belum rela ya ya sudah jangan bangun masjid kalau begitu kenapa sia-sia amalnya nanti sia-sia bangun masjid mengeluarkan harta banyak belum capeknya belum beban pikiran ngurusi sana ngurusi sini lah kok ternyata setelah jadi dianggap masjidnya orang lain. Wah, hatinya tidak rela. Eh, ini berarti dia ria bukan ikhlas. Tapi terkadang, terkadang zaman sekarang ini di hatinya kita ini kan tidak mungkin kita ini bisa ikhlas 100%. Kita mau sodako, bisa ikhlas 100% apa enggak? Itu kita jarang bisa melakukan. Tapi jangan kita tinggalkan sodakohnya. Kalau di zaman sekarang ini ya, tetap sodakoh. Sekalipun tidak sodakoh aja. Kenapa? Bermanfaat buat orang miskin. Sekalipun tidak bermanfaat untuk kita. Nah, kalau orang miskin yang ngambil manfaat itu kemudian dia senang dan kemudian dia mendoakan kita. Nah, ya Allah, terima kasih orang itu baik. Mudah-mudahan kau menerima amalnya amalnya kita diterima berkat doanya sih orang miskin tadi. Jadi kalau bab sodako zaman sekarang ini ya tetap aja sodako. Jangan waduh, saya belum bisa ikhlas untuk urusan sodako. Ini biasanya alasannya orang yang medit-medit ini biasanya. Tidak mau sedekah bilang waduh, saya masih belum bisa ikhlas. Saya sedekah aja di zaman sekarang ini. Banyak orang yang nggak mampu soalnya. Sedekah aja. Sekalipun tidak ikhlas tetap sedekah. Cuma ya pahalanya nggak semurni dan tidak seistimewa orang yang bersedekah dengan ikhlas. Pernah juga diceritakan ada seseorang itu ngumpulkan harta buat berangkat haji. Ngumpulkan harta buat berangkat haji sampai terkumpul semua hartanya ketika dia mau berangkat haji dia musyawarah berunding sama seseorang yang soleh di sana saya mau berangkat haji insya Allah besok mungkin tanggal sekian di bulan ini saya berangkat gimana saya minta doanya supaya lancar perjalanan kata seorang soleh tadi kamu seandainya tidak usah capek-capek berangkat tapi tetap dapat pahala hajinya mau tidak? loh Gimana caranya? Sudah, harta kamu saya sedekahkan kepada fakir miskin. Mudah-mudahan kamu dapat pahala haji yang sempurna. Ini mungkin orang ini sudah pernah haji terus berangkat haji lagi. Sudah pernah haji dia terus kemudian berangkat haji lagi. Mestinya kan tidak perlu. Haji seumur hidup sekali. Yang lebih penting kita bantu fukorok wal masakin. Kata orang ini gimana? Kamu mau tidak? Nah, udah tuh pikir, pikir, pikir, pikir, pikir, pikir. Wah, ternyata kok saya ini lebih kepengen haji ya. Berarti niat hajimu belum ikhlas. Kata orang soleh tersebut. Loh kamu sodakoh dapat pahala haji kok bisa? Bisa aja. Kenapa kok kamu milih haji lagi? Padahal kamu sudah pernah haji. Ini bab ikhlas ini memang bab yang susah ini. Tidak semua orang bisa mengamalkannya. Susah nih bab ikhlas ini. Itu jadi kata Habib Abdullah bin Alwi Haddad, barang siapa yang dia nggak cinta harta tapi dia cinta kedudukan, maka dia tergolong termasuk orang yang ria. Kemudian yang selanjutnya, waman zahida fil jahi wa ahabbal mala fahuwa laim. Barang siapa yang nggak cinta kedudukan tapi dia cinta harta, maka dia adalah orang yang laim, Laim itu artinya orang yang tercela, rendah. Orang yang istilahnya rendahan imannya, hina. Itu orang laim. Gak cinta kedudukan tapi dia cinta harta. Yang penting dapat uang sudah, terserah mau caranya apa. Kalau perlu cium kaki bosnya dia mau. Kalau perlu suruh nyium anjingnya bosnya dia mau. Yang penting dapat uang kok ini orang yang hina, orang yang tercela. Yang dipikir harta, harta, harta, harta. Sampai harga dirinya dia jual demi untuk mendapatkan harta. Ini orang hina. Kerja kadang sarjana. Tidak dapat kerjaan, bingung mau cari kerjaan yang gajinya gede, akhirnya suruh bagian mandi anjing, anjingnya orang kaya-kaya ada mandi iya, anjing ini orang hina mau mandi iya, anjing padahal dirinya sendiri mandi belum tentu mandi iya, anjingnya orang ini orang yang hina dia gak ngurus harga dirinya yang penting dia dapat harta orang yang betul-betul cinta dunia cinta dunia ini dikatakan hubbud dunya Ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini adalah pangkal semua kesalahan dan semua kebobrokan. Itu cinta dunia. Katakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dunia ini halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ini kalau kita dapat dari yang halal dihisab, kalau dapat dari yang haram diazab. Terus apa keutamaannya? Perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Diceritakan juga Sayyidina Ibrahim alaihi salam Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam itu punya 4000 kambing. 4000 anjing, keliru. 4000 anjing yang menjaga kambing-kambingnya nggak jelas satu anjing itu menjaga 100 atau 1000 kambing gitu saya lupa anjingnya aja ada 4000 lalu berapa kambingnya kemudian di setiap lehernya anjing ini digantungi emas digantungi emas orang-orang heran semuanya loh hey, eh, Nabi Ibrahim kenapa kok kamu gantungkan emas di kalungnya di lehernya anjing kamu dikalungkan emas oh iya ini perumpamaan buat orang yang cinta dunia dunia itu bangkai yang suka bangkai itu anjing makanya emas ini dunia ini tak kalungkan di lehernya anjing kenapa orang yang cinta dunia itu ya sama seperti anjing kata Nabi Ibrahim alaihissalam Berkata juga Syekh Abdul Hasan Asyadili, "Ad-dunya ibnatu iblis." Dunia itu anak perempuannya iblis. Faman khotobaha kasura taraddudu abiha ilaihi. Fa in dakhala biha aqama indahu bil kulliyah. Dunia itu anak perempuannya iblis. Barang siapa yang melamar anak perempuan tersebut, maka abahnya bakal mundar mandir ke tempat kamu. Barang siapa yang sudah menikahi anaknya tersebut, ya sudah abahnya jadi bagian daripada keluarga kamu. Berarti kalau orang sudah urusannya dunia, dunia, dunia, mundar mandir iblis masuk dalam pikirannya dia. Kalau betul-betul sudah cinta dunia merasuk dalam hatinya, iblis tinggal di dalam hatinya. Waliyatubillah min dalik. Ini perumpamaan dunia Terkadang kita ini dibutakan oleh keadaan. Kita kerja mati-matian. Mati-matian kita kerja. Kadang-kadang kita di dalam pekerjaan kita sok nyerempet yang haram yang haram juga. Uang riba sikat sudah. Tidak apa-apa riba itu nih banyak haram nih sedikit halal dalil dewi pokoknya yang penting urusannya dia beres nanti harus mendolimi haknya orang lain tidak apa-apa yang penting urusan saya ini lancar dapat uangnya nanti terkadang harus menyusahkan orang lain dan orang lain itu terkadang bukan orang jauh saudaranya sendiri kakaknya, adiknya, keponakannya. Nah, ini terkadang urusan keluarga ini bisa jadi nggak beres karena dunia. Mencintai dunia sampai luar biasa. Sampai akhirnya yang didolimi nggak orang lain. Keluarganya sendiri didolimi sama dia. Ini dunia, dibutakan sama dunia. Padahal ketika nanti dia itu sudah mendapatkan harta yang banyak, belum tentu dia bisa menikmati hartanya. Jangan-jangan dia belum sempat menikmati hartanya, belum sempat taubat, diambil oleh Allah SWT nyawanya. Kalau sudah diambil dalam keadaan seperti itu, dia berbuat dolim kepada orang lain, jadi dosa yang bisa diampuni itu yang diampuni dengan taubat itu dosa antara manusia dengan Allah tapi kalau dosa antara manusia dengan makhluk Allah itu harus diselesaikan terutama urusan harta utang tidak bayar terus kok tobat diampuni tidak ya, diampuni dosanya utang tidak bayar tobatnya gimana selesaikan urusan utangnya minta diikhlaskan atau bayar akhirnya utang sana tidak membayar utang sini tidak membayar. nanti datang pengajian nangisnya paling keras suaranya eh, ini bukan tobat ini namanya kalau mau urusan dunianya beres selesaikan jangan sampai kita mendolimi makhluk-makhluknya Allah yang lain selesaikan punya utang ya dibayar gak mampu dicicil dicicil sedikit-sedikit itu lebih mending daripada kita kabur terus gak bayar utangnya ratusan juta sudah saya cicil semampu saya sebulan 500 ribu ya sembuh sampai kapan rampungnya cuma yang penting sudah ada niatan bayar kalau sudah ada niatan yang bayar nanti Allah yang bakal ngurus bisa jadi ada orang datang nutup saya bayar utangnya atau bisa jadi yang ngutangi digerakkan hatinya sama Allah Kesian ini orang sudah nyicil terus wis dilunaskan aja kayaknya kalau seorang itu cinta sama dunia berlebihan sekalipun dia nggak cinta kedudukan dia adalah orang yang hina Berkata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Man asbaha wa dunya syattatullahu alaihi amrahu barang siapa yang di pagi hari di waktu pagi harinya yang dia pikirkan pertama kali itu dunia maka sama Allah dibuat porak-poranda urusannya dibuat kocar-kacir urusannya dia wa farraqa alaihi dhai'atahu dijadikan urusannya ini enggak ada yang lancar kacau semuanya wa ja'ala faqrahu baina ainaihi dan dijadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Hartanya banyak, tapi setiap saat dia takut miskin. Hartanya banyak padahal. Mau beli makanan, beli yang murah. Perlu makanannya dia sama makanannya orang miskin sama. Kenapa? Iman-iman takut saya, saya ini jadi orang yang miskin. Kenapa? Kita orang sama Allah diletakkan kefakiran di depan di kedua matanya. Walam yatihi minat dunya illa ma kutibala Dan dia tidak akan mendapatkan bagian daripada dunia melainkan yang sudah ditentukan untuk dirinya. Ya, ditiwas pagi mikir urusannya dunia aja sama Allah dibuat kacau, dijadikan takut miskin yang dia dapatkan yang dia dapatkan daripada dunia itu cuma sekedar yang dicatat oleh Allah untuk dia ya, memang rezekinya dia itu segitu pagi hari sudah sumpah urusan dunia sama Allah ditakdir hari ini cuma dapat 50 ribu ya dia kerja pontang panting sana sini cuma dapat rezeki 50 ribu kadang ada orang nggak mikir dunia sama sekali sama Allah ditakdirkan dia hari itu dapat rezeki 5 miliar ya hari itu dia dapat 5 miliar semua sudah dibagi sama Allah. Urusan dunia ini jangan terlalu ngoyo. Eh sudah, yang sudah kita punya, kita syukuri, kita kerja sewajarnya, nanti sama Allah dikasih jalan. Jangan menggebu-gebu, saya ini harus kaya. Harus, nggak boleh saya ini jadi orang yang miskin. Bahaya ini. Ini sudah cinta dunia. Tapi kalau sama Allah dikasih kaya, ya kita syukuri. Yang penting jangan kita cintai kekayaan kita. Banyak orang-orang yang soleh yang kaya banyak. Tapi kaya bukan cinta dunia. Makanya lain antara kaya dengan cinta dunia. Golongan yang terakhir Waman ahabbal mala wal jaha barang siapa yang cinta kepada harta dan cinta kepada kedudukan kana azgharu uqubatihi hirmanahuma maka hukuman yang paling kecil buat dia yaitu dia nggak dapat dua-duanya sama harta cintanya setengah mati sama kedudukan cintanya setengah mati Kerebutan pengen jadi pemimpin keluarkan hartanya hati-hati kalau sudah ada orang kampanye ngeluarkan harta paling banyak berarti dia kalau jadi nanti malingnya juga paling banyak Kenapa? Tidak mau tombol orang-orang model gitu. Kamanya keluarkan harta. Pengen kedudukan. Ternyata apa? Dia nggak dapat kedudukannya, hartanya habis. Banyak sekarang kejadian seperti ini. Waktu pemilu dari tahun 2009 berarti ya 5 tahun yang lalu kan pemilu lagi nanti tahun 2014 berapa banyak orang yang gagal jadi caleg itu mati bunuh diri kita kalau lihat berita nanti kalau setelah pemilu tahun 2014 coba kita lihat berapa banyak nanti orang yang mati bunuh diri saya lihat sendiri di TV ini di daerah ini gagal jadi anggota DPRD mati bunuh diri punya utang 300 juta buat kampanye terus gagal mati bunuh diri ada lagi yang jadi gila jadi gila stres bawa rumah sakit jiwa dia karena gagal ini orang yang cinta kedudukan makanya kita ya. dan semua ini bisa menimpa siapapun di antara kita karena mungkin sekarang wah saya nggak mau cinta kedudukan kalau ditawari kedudukan yang datang bisa nolak nggak Nah, karena semua ini bisa terjadi kepada kita, yuk sekarang kita bersihkan hati kita daripada cinta harta dan cinta kedudukan. Kalau kita ini sudah rajin untuk membersihkan, sekalipun tidak bisa total hilang, nanti sama Allah dikasih petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang kepada urusan kami maka akan kita kasih jalan mungkin kita sulit meninggalkan cinta harta dan cinta kedudukan tapi kalau kita berusaha semua Allah dibantu nanti awalnya sulit lama-lama jadi kita nggak cinta itu harapan kita semua yang hadir pada majelis pagi hari ini nah, inti daripada kalimat hikmah pagi hari ini dunia itu ada dua yaitu cinta harta dan cinta kedudukan. Barang siapa yang cinta kedudukan tapi dia nggak cinta harta, eh, barang siapa yang nggak cinta, harta, nggak cinta kedudukan, maka dia orang yang sidik. Orang yang imannya kuat. Barang siapa yang cinta kedudukan tapi tidak cinta harta, tidak cinta harta, sumbang sana sumbang sini, bangun masjid sana bangun masjid sini bangun pondok sana bangun pondok sini tapi cinta kedudukan pengen dipuji sama orang maka dia orang-orang yang murain orang yang riak dan barang siapa yang dia tidak cinta kedudukan jadi orang hina dia mau tapi dia cinta harta sekalipun direndahkan sama manusia dia mau cium kakinya manusia dia mau yang penting dia dapat harta maka dia orang yang laim orang yang tercela dan barang siapa yang cinta kepada harta dan cinta kepada pangkat maka hukuman yang paling ringan untuk dia dia tidak mendapatkan harta dan juga tidak mendapatkan pangkat ataupun kedudukan Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan hati kita, dijadikan hati kita ini hati yang suci, dibersihkan daripada kotoran-kotoran penyakit hati, dibersihkan daripada cinta dunia, dibersihkan daripada cinta kedudukan, dan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب يا عالم الحال وجاك الآمان فامنون علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودا الخير خيرك وعندك فقال قدرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق قران وموسع الكل بران أسألك اسبا صدرا على الكون أخطان يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح كسدي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وان أشكو إليك وأبكي من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 rahman bin muhammad as-sagab wal habib bagada sakran wa habib ali bin ubagada sakran wal habib abdullah bin ubagada al jazz akbar wal habib bakar dan ning sum habib ana fakhrul rusuf syekh Bakar bin Salim wal habib Ahmad bin Muhammad al habsyi wal habib Abdurrahman al Jufri wal arsi sum ala habib ana Yusuf bin Abid al Hasan sum ala habib kutub al anfas al habib Umar bin Abdurrahman al Atas wa syekh bin Abdul Baras sum ala rul habib kutub al syar wa khatib libad wal bilat al habib Abdul Habib al Bilad dan wal habib Ali bin Abdul Halid terus wal habib Ahmad bin Zain al habsyi wal habib Ali bin Abdul Hasikaf sum ala habib ana Sayyidina Zaid al habib Sikab bin Muhammad al Sikab wa auladuh sum ala habib Hasan bin Salih al Bahra wal habib Abdullah bin Zain bin Zahir wal habib Abu Bakar bin Abdul Abdullah bin Talib Al Attaus Sumailir Wal Habib bin Syekh wa Na'im bin Kedwatan Sayyidina Al Zad Al Habib Muhsin bin Alwi Asgaf Wal Habib bin Syekh Kedwatan Umar bin Al bin Ali bin Muhammad Al Habsyi Wal Abu Bakar bin Umar bin Yahya Al Habib bin Ashabina Kedutana Abu bin Abu Bakar bin Muhammad Asyikab bin Masin Al Hamid bin Abdurrahman Asyikab Wal Habib Syekh bin Abu bin Kedutana Muhammad Anis bin Alwi Al Hafsi Wal Habib Salih bin Wa Usulih Wa Furuhi Matul Mitatihi Wa Masyaki Wa Ikhwan Wa Tusubini Ajmain Thuma Ila Arba Awli Hayatihi Allah Wa Asrari Mindallah Wa Anallah Yaza'aluna tabi'un ahsanah wa anna Allah yaftahu alaina wa ala auladina futuhal arifin wa yafikina wa iyahum fid din wa yahdina wa iyahum bila sabab sabil wa yu'allimna ta'wil wa ja'i wa yaj'alu sayyidina sayyidina Muhammadan lana syaikhan wa mursyidan wa dalil wa anna Allah yatawila yatawilu amarana wa yuhsinu akhlaqana wa yusiu ma arzaqana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuzadu biduna taqwa wa yahfaduna min kulli adan wa balwa wa yaqdi jami'u duyunina dunya bil maisarah wa dainal akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa iyahum وهبه لكمال الرجال من العلوم والأعمال والأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم